Pak Herman. Iya, silahkan iya, Selamat siang Pak Herman, silakan. Eh, saya ingin memberikan opini nih. Sebenarnya sih itu si IKTP itu tidaklah batal. Itu cuma ininya doang, masa prosesnya doang yang lama karena kurang ada pelicin gitu loh. Cuma gitu doang sih, Mama. terima kasih Pak Herman. Bapak Dena. Ya, selamat eh, siang, Baik, silahkan Pak Dena. Ya. Eh, sebenarnya komentar seperti ini hal yang biasa lah dengan lawan politik ya. Uh, beliau kan Pak Faisal, Pak, Pak Halo Pak Dina, terputus ya. Pak Budi. Iya, Pak Faisal selamat siang. Siang Pak Budi silahkan. Iya, eh, kalau soal IKTP saya kira kan itu terobosan ya uh, mengenai Eh, ukuran gagal atau tidaknya ya harusnya seorang Cahyoku Molo tidak, tidak perlu menjadikan kan juga sama sama pernah di layar dia terima uang kita pernah di lantai DPR-MPR waktu itu jadi ya tak perlu lah ya kalau maling teriak maling itu baru baik Ibu Wati ya Bu ya silakan、e, eh, itu harus diperiksa tuh Bu udah biayanya besar sekali udah gagal itu menghabiskan uang rakyat saya setuju kalau menteri dalam negeri kita diperiksa secara tuntas ya itu aja sih oke okay. Pak Wali Toyo ya selamat sore iya silakan eh, yang menjadi permasalahan sih bukan masalah gagal gagal yang menjadi masalah tuh mengundurkan dirinya ini soalnya ya selama Indonesia merdeka itu sampai sekarang boleh bilang tuh nggak pernah kita lihat ya menteri ya apalagi sampai presiden ya pejabat-pejabat tinggi itu secara gentleman tuh karena dia merasa bersalah gagal ya rencana dia sebaiknya gagal dia secara secara kesatria mengundurkan diri gitu dia belum pernah ada kejadian seperti itu budaya budaya seperti itu belum ada kalau di Jepang itu sudah gak heran dia merasa gagal dia bertanggung jawab langsung mengundurkan diri berjiwa samurai nah kalau menterinya dan menteri mengundurkan diri itu harus ada yang menyontoin dulu bu seperti SBY kan banyak gagal di belakang ini ini itu semua gagal ya malah kasus-kasus mencuat semua dia harus jadi contoh dulu mengundurkan diri dulu baru menteri-menterinya gitu loh bu oke Pak Bangun ya selamat siang siang Pak Silakan itu kan tayo kumulu kurang kerjaan aja itu yang nggak mundur ya udah mau mundur ini kan bulan 12 semua menteri pada mundur kalau yang ikut alat itu goblok aja itu itu mah asal bunyi aja manuver aja lihat aja itu bentuknya itu cukuran yang nggak jelas manusianya begitu Ibu Rani selamat sore ya, Bu. silahkan Ibu seharusnya KPK udah ada warning itu memeriksa ya Bu ya udah biayanya udah dicurigai itu besar sekali kita apalagi itu proyek yang gagal itu jangan harus jangan cuma mundur bu itu harus dimiskinkan bu ya itu aja sih oke okay, you bu Ya kalau sekarang mau dituntut ya agak sulit ya Karena ini kalau menurut politikus atau orang-orang yang mengerti ini proyek yang syarat dengan korupsi Ya korupsinya juga orang-orang kuat semua ya jadi kalau untuk rezim sekarang untuk membongkar tidak bisa seperti kayak hambalang gitu atau century itu nggak bisa dituntasin itu karena melibatkan penguasa ya susah gitu aja makasih sore Pak Zainal nah, silahkan pendapat begini Bu bukan cuma menteri dalam negeri memang sekarang itu menteri-menterinya menteri-menteri pilihannya pilihan begitu nggak pada gimana ya nggak ada kemampuan untuk bekerja gitu jadi di persidangan kita kan milihnya milih menteri orang-orang yang nurut yang nggak banyak protes mestinya kalau mau maju protes nggak apa-apa yang penting punya kemampuan kan begitu mestinya kan seperti sekarang kan DKI kan ada perubahan karena kasih pemimpin sebelumnya dulu kalau kita minta tanda tangan aja lurahnya itu di depan kita minta uang minta uang rokok tuh terang lurah kalau sekarang itu kebutuhan semua ditulis tuh di papan tulis jadi jelas parah-parah kalau sekarang jadi mungkin nunggu presiden sekarang diganti lah yang lebih baik dah menunggu. iya Pak Aryo Selamat sore Bu Silahkan Pak Aryo uh, Menurut saya kalau sampai ada yang orang Indonesia yang jadi pejabat itu mundur Wah bangsa ini bakal makmur, bu, maju Soalnya ngerti kalau nggak mampu itu ya memang harus mundur di mana-mana Salah tapi ngotot gitu loh bu, minta benernya sendiri Makanya bangsanya terburuk gitu. nah, itu. Saya nah, tuh pejabat sekarang itu kan semua cuma penjilat aja bu Terima kasih, selamat sore ya. Pak Kahin Selamat sore Silahkan Pak Kahin kalau di Jepang pejabat yang ketahuan korupsi arah kiri kalau di Jerman mengundurkan diri di Indonesia pejabatnya yang korupsi gak tahu diri kalau di China ketahuan terlibat korupsi potong kepala kalau di Arab potong jari kalau di Indonesia potong masa tahanan. Terima kasih. Pak Robert, selamat sore. Selamat sore. Silahkan Pak Robert. Kayaknya sekarang yang bisa buat mundur menteri bukan presiden tapi KPK. Nanti KPK kita lihat aja. Terima kasih. Pak Kesanan, selamat sore. Sore, pak. Silahkan itu kan kemarin Najarudin di media elektronik mengatakan di KTP itu siapa-siapa yang terlibat gagalnya itu bukan karena bagaimana-bagaimana yang jelas lah semua KPK yang bisa mengindikasikan secara seperti itu belum gitu Oke, makasih Mbak. Oke, Pak Basuko. Ya, silakan Menurut saya gini Bu, kalau pejabat kita itu disuruh mundur, itu banyak sekali nanti nggak ada pejabat gitu Bu. Proyek-proyek yang lain juga banyak kira-kira yang gagal. Kalau saya rumah saya di Kalimalang, kalau Ibu lihat jembatan yang kokoh pas samping Kalimalang itu juga proyek yang gagal. Jembatan-jembatan yang kuningan itu berdiri juga gagal. Ambalang juga gagal. Saya kira biarin aja, usah mundur lah nanti habis tetap kita akan Gus berangkat pribadi. Pak Yopi. Selamat sore. Silakan Pak Yopi. Ya, kalau bilang gagal memang semua menteri sampai presiden juga gagal sih ya. Cuman kemauan ini menteri dalam negeri ini kebetulan dia bilangin waktu itu kalau IKTP gagal saya mengundurkan diri. Jadi artinya para pemimpin bangsa ini tidak konsisten sama hubungannya. Kita itu ya yang benar. Contoh kedua, Menteri SDM sumber daya Yerwati waktu minyak di mulai naikin ya menempelkan foto di mana-mana dua orang tua dan anak yang miskin dari kampung mana katanya ini yang akan disejahterakan foto itu masih terpampang sampai sekarang orang itu belum disejahterakan sampai sekarang inilah janji-janji pemimpin negara ini janji di mulut saja jadi Menteri Dalam Negeri pantas mengundurkan diri terima kasih